Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah. Ini adalah halaqah atau sesi yang ke-37 dalam pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abnai wa Ta'ifatun min nasahil Atibba yaitu fikih tentang pendidikan anak dan sebagian nasihat para dokter dalam hal ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah taala. Kita akan lanjutkan pada halaman 71 dengan subjudul wa min rahmatir rasuli sallallahu alaihi wasallam bisigari aydan Dan inilah diantara bentuk-bentuk kasih sayang rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Jadi di antara akhlak Rasul adalah memiliki sifat rahmah, ya raufur rahim, rahmat kepada umatnya, tidak terkecuali anak kecil bahkan. Nah di sini penulis bawakan beberapa atau cukup banyak ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hal ini. Yang pertama hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Al Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan raaitu an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wal Hasan bin Ali ala atiqihi yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa Aku pernah melihat Nabi SAW sementara Al-Hasan bin Ali, yaitu cucunya Nabi ya, dari Fatimah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu beliau letakkan di pundak beliau, ya duduk di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku mencintainya maka cintailah dia ya Allah. Ya ini bentuk tentunya rahmat Nabi kepada anak kecil yaitu cucunya secara khusus. Kemudian juga hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar la yukallimuni wa la ukallimuhu hatta ata suq Bani Qainuqa. Ya suatu hari Nabi SAW keluar ya, di sebagian siang dan beliau tidak berbicara kepadaku, aku pun tidak berbicara kepada beliau sampai akhirnya beliau mendatangi pasar Bani Qainuqa. Fajalasa bi fina'i baiti Fatimah ya. Disitulah uh, rumah putrinya yaitu Fatimah ya istri Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Nabi tunggu di teras rumahnya, di halaman rumahnya. Dan Nabi mengatakan, asam maluka, asam maluka. Ya mana anak-anak? Anak kecil maksudnya adalah cucunya. Beliau menunggu cucunya di halaman rumah Fatimah radhiyallahu anha. Fahabasathu syai'an fadhanantu annaha tulbisuhu sakhaban atau tugasiluhu maka aku tertahan menunggu sebentar dan aku pikir Fatimah ya sedang yakni memakaikannya pakaian atau memandikannya. Tidak lama kemudian keluarlah yakni uh, eh, Al Hasan faja'a yashtad sambil berlari hatta anaqahu sampai akhirnya memeluk kakeknya ya memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqabbalahu dan Nabi pun menciumnya. Waqal lalu Nabi bersabda, Allahumma ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, cintailah dia, ya cucuku ini dan cintailah orang yang mencintainya. Ya, di sini juga dalil bahwa Nabi sangat menyukai dan mencintai anak-anak kecil terkhusus di dalam hal ini tentunya cucu beliau ya Al Hasan dan Al Husain. Dalam riwayat juga disebutkan tentang Al Husain. Kemudian dalam hadis yang lain ya, hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wal Hasanu ila janbihi yanzuru ila nasi marratan wa ilaihi marratan. Aku mendengar Nabi SAW ya, berceramah di mimbar sementara Al Hasan cucu beliau berada di sampingnya Hasan ini kadang melihat ke orang-orang, kadang melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian akhirnya Nabi bersabda dalam ceramahnya itu, ibni hada sayyid wala'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin putraku ini maksudnya cucuku ini adalah eh, kelak akan menjadi sayyid dia tuan yang menjadi rujukan kaum muslimin dan Allah ya akan mendamaikan dengan putraku ini dua kelompok besar kaum muslimin dan itu terjadi dan ini tentu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya mengundurkan diri dari kekhilafahan dan pada saat itu diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga di antara rahmat beliau kepada anak-anak kecil juga beliau pernah membawa Umamah, ya cucu beliau yang perempuan, Umamah binti Zainab. Zainab putri putri Nabi yang lain juga ya selain Fatimah. Ketika Nabi salat sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahwasanya Nabi SAW ya salat dengan menggendong atau membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak dari Abu As bin Rabi'ah bin Abdi Syams pada saat itu ya maka disebutkan faida sajada wada'aha apabila Nabi sujud Nabi letakkan dulu umamah ini dan apabila Nabi kembali berdiri Nabi kembali mengangkat dan mengendongnya lagi dan ini tentunya rahmat tentunya ya dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak kecil dan di sini juga masih uh, cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun dalam salatnya apabila mendengar tangisan anak kecil ya Nabi segera meringankan salatnya ketika Nabi mengimami salat berjamaah ya dan Nabi mendengar tangisan anak kecil Nabi tidak memperpanjang salat dan Nabi meringankan salatnya sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi yakni mengatakan ini la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha saya ketika sholat dan saya sudah berniat untuk eh, memperpanjang sholat tersebut. Faasma'u buka as-sabi. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil. dan jawazu fi sholati. Maka saya pun ringankan sholatku. Ya tidak terlalu lama. Mimma a'lamu min syiddati husni ummihi min bukai. Karena saya tahu betapa ibunya itu merasakan yakni rasa kasihan ya kepada anaknya itu kepada tangisan anaknya tersebut. Ya, ini tentunya juga salah satu rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada anak-anak kecil. Demikian, insya Allah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya lagi masih berkaitan dengan masalah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.